Bab yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berislam. Lalu disertai dengan konsekuensi-konsekuensi di dalam berislam. Qala al-muallif rahimahullah bab wujubil Islam Bab kewajiban berislam Ikhwan fillah azakumullah bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullah setelah menjelaskan tentang fadilah Islam dan fadilah kaum muslimin untuk beliau jelaskan bahwasanya keutamaan-keutamaan di atas bukan semata-mata sebuah fadilah sifatnya afdaliyah bebas memilih tetapi terkait dengan masalah berislam itu merupakan kewajiban merupakan kewajiban dari Allah Azza wa Jal sehingga kaum muslimin tidak punya pilihan yang lain yang ada hanya Islam wajib berislam wajib memeluk agama Islam wajib menjadi seorang muslim dan sekaligus menjelaskan bahwasanya keutamaan-keutamaan yang disebutkan sebelumnya itu khusus bagi orang yang telah muslim untuk kaum muslimin yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Juga ya azzaikumullah bab ini sekaligus menjelaskan kepada kita tentang prinsip yang mendasar dalam beragama yaitu dalam beragama umat manusia dan jin hanya dikasih satu pilihan, satu jalan yaitu Islam. Adapun agama-agama yang lain ditolak. Agama-agama yang lain dinyatakan batil. Agama-agama yang lain dinyatakan agama-agama kufur. Maka muncul pula hasil daripada prinsip ini bahwasanya yang benar yang hak hanya agama Islam. Maka Islam tidak mungkin dicampur adukkan dengan agama-agama yang lain. Tidak mungkin kaum muslimin punya keyakinan dan anggapan semua agama itu sama. Semua agama itu benar. Tidak mungkin. Sebab yang wajib dipeluk hanya satu yaitu Islam, sementara yang lainnya dinyatakan merdu tertolak agama yang fatil. Maka bab ini nanti barakallahu fikum meruntuhkan pemahaman wihdatul adyan meruntuhkan pemahaman sengkretisme agama menyatukan agama dan sekaligus akan meruntuhkan pemahaman pluralisme yang meyakini bahwasanya semua agama adalah sama sekaligus membongkar penyimpangan liberalisme yang juga punya pemahaman yang sama yang menyatakan semua agama adalah benar. Semua pemeluk agama-agama adalah mukmin. Semua pemeluk-pemeluk agama dimasukkan dalam surga. Itu semua pemahaman kufur terbantahkan dengan prinsip ini, prinsip kewajiban berislam sekaligus konsekuensi-konsekuensinya. Al-Mu'allif rahimahullah akan membawakan beberapa ayat dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang wajibnya berislam. Tidak ada pilihan yang kedua. Sekaligus menerangkan kepada kita tentang konsekuensi berislam. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah. Qala rahimahullahu taala wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami tina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ibnu azakumullah ayat ini sangat jelas. Gamblang menerangkan kepada kita ancaman larangan beragama selain agama Islam apapun bentuknya, baik Yahudiyah atau Nasraniyah atau Majusia atau Sabiah atau Hindu atau Buddha atau agama-agama yang lain diancam dalam ayat ini, dikecam dalam ayat ini. Ada dua ancaman Ancaman yang pertama ialah falayyuqbala minhu. Tidak akan diterima daripadanya. Yakni agamanya dinyatakan agama yang tertolak. Agamanya dinyatakan agama yang batil. Dan pada kalimat falayyuqbala minhu tidak akan diterima daripadanya amal-amal yang dia kerjakan selama dia masih pada agama kufur tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan apapun yang dia kerjakan ditolak. Amal apapun yang dia perbuat ditolak. Dikarenakan dia masih di atas kekufurannya. Orang-orang Yahudi misal atau Nasrani atau Majusi atau agama-agama yang lain melakukan misalkan kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu orang fakir miskin, ditolak amalannya. Tidak diterima amalan dia, perbuatan dia sedikit pun. Kenapa? Karena kekufurannya. Hancur binasa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tunjukkan, kami persembahkan apa yang mereka amalkan dari amal-amal yang ada. Kami tunjukkan kepada mereka. Faja'annahu haba'an mansura. Lalu kamu jadikan amal-amal tadi seperti debu, debu yang berterbangan, hancur berantakan semuanya. Tidak ada gunanya amal ketika dia musyrik. Tidak ada gunanya amal ketika dia masih kafir. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua ialah pada kalimat wahwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Al-khasir huna khasarah hakikiyah azimah. Kerugian yang sebenarnya, kerugian yang paling besar, yang paling agung yaitu diharamkan dari surga dimasukkan dalam neraka abadi di dalamnya selama-lamanya ini kalau dia semasa hidupnya kafir semasa hidupnya memeluk agama selain Islam dan dia mati di atas kekufurannya mati di atas kekufurannya maka dinyatakan mati kafir dan dinyatakan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi, masuk neraka, dan fiha abada, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Sehingga perkaranya bukan perkara yang ringan. Ini perkara besar terkait dengan urusan duniawi dan terus merempet kepada perkara akhirat. Hada wabah. Sekali lagi, ini ancaman bagi siapa saja yang beragama selain Islam. Taib menunjukkan apa ya? Ketika ada sebuah ancaman menunjukkan adanya kewajiban sebaliknya. Kalau diancam beragama selain Islam berarti ada perintah memeluk agama Islam. Yang dikecualikan cuma satu. Wa may yabtaghi ghairal Islam yang dikecualikan cuma satu, yaitu agama Islam. Menunjukkan kewajiban seluruh bangsa manusia, bangsa jin dalam beragama, kewajiban mereka untuk berislam, memeluk agama Islam. Kalau tidak, diancam dunia akhirat seperti yang disebutkan tadi. Lalu mu'allif rahimahullah membawakan ayat yang kedua menegaskan ayat yang yang, yang pertama menegaskan bahwasanya agama yang hak, agama yang benar, agama yang Allah ridhai, agama yang wajib dipeluk oleh semua makhluk Allah Azza wajal adalah Islam. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna الدين عند الله الإسلام Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jelas. Hanya disebutkan kata-kata Islam. Kata-kata Islam di sini meliputi Islam dengan makna umum dan Islam dengan makna khusus. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ada Islam dengan makna umum yakni agama para ambia wal mursalin beribadah kepada Allah dengan syariatnya masing-masing pada masa nabi masing-masing di zaman masing-masing rasul agama yang Allah ridhai agama yang hak adalah Islam yang diajarkan oleh nabi masing-masing khusus setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah Islam dengan makna khusus yaitu Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Islam inilah yang menghapuskan bimbingan sebelumnya karena ayat ini turun pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam maka yang dimaukan dengan ayat ini secara khusus adalah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam. Maka ayat ini dengan tegas menjelaskan khanatina azakumullah Inna dina allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang hak, agama yang Allah ridai hanyalah Islam. Tidak ada lagi yang lain. Maka dengan dua ayat ini barakallahu fikum sangat jelas menunjukkan kepada kita satu kewajiban memeluk agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW sifatnya wajib sebab ada ancaman bagi yang tidak mau ada ancaman bagi yang mencari agama yang lain wajib berislam. Hmm, apa itu? Diamankan itu. Yang kedua, dua ayat ini menjelaskan kepada kita ancaman dan larangan beragama selain Islam. Ancaman dan larangan beragama selain Islam. Ada dua ancaman, ancaman di dunia ancaman di akhirat. Di dunia ditolak, yang ditolak, amal-amalnya ditolak dan ancaman dia yaumul kiamah nanti adalah dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jal diharamkan dari yang namanya surga. Yang berikutnya dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua agama-agama selain Islam dinyatakan agama kufur. Pemeluknya dinyatakan kafir. Dan ini dengan kesepakatan seluruh ulama. Seluruh ulama. Hanya Islam yang benar. Yang lainnya batil. Hanya Islam yang sahih. Yang lainnya kufur. Tayyip. Diambil lagi dari sini barakallahu fikum faedah yang lain bahwasanya pendapat pernyataan pemahaman yang menyatakan semua agama itu benar itu pemahaman kufur meyakini agama Islam benar Nasraniyah benar Yahudiyah benar semua agama benar semua pemeluknya mukmin, semuanya ke arah surga, semuanya harul jannah. Ini pemahaman kufur. Pemahaman ini umum disebut dengan pluralisme. Tapi yang mengusung pemahaman ini dari kalangan liberalisme. Dari kalangan kaum liberalis jil. Jil barakallahu itu, Sehingga mereka berupaya untuk melakukan wihdadul adian. Menggabungkan semua agama-agama yang ada. Ini min abotalil batil termasuk kebatilan yang paling parah bertentangan langsung dengan nasul Quran. Barakallahu fikum. Maka hati-hati karena -hati, azakumullah dari pemahaman-pemahaman yang semacam ini sedang digalakkan, dikampanyekan oleh musuh-musuh agama, oleh musuh-musuh sunnah, pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Tayyib menganggap semua agama adalah sama. Ini pemahaman yang batil. Dalam Islam beda. Islam hak, yang lain batil. Islam itu keimanan, yang lainnya kufur. Pemeluk Islam itulah yang muslim. Pemeluk agama-agama selain Islam namanya kafir. Dan banyak ayat yang lain yang menegaskan demikian. Barakallahu fikum. Ini tolong dijamkan baik-baik khanafitina azakumullah. Sebagai tambahan faedah, munculnya pemahaman jil, munculnya pemahaman polarisme dan semisalnya. Itu sesungguhnya ada akarnya ada pangkalnya asasnya asasnya ialah hurriyatul fikr hurriyatul ra'yi kebebasan di dalam berpikir kebebasan di dalam berpendapat tidak kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Membuang wahyu, membuang Al-Quran dan sunnah. Tayyip memiliki ideologi yang sesat, yang menyimpang, namanya hurriyatul fikr, kebebasan berfikir, hurriyatul ra'i, kebebasan berpendapat. Karena bebas, akhirnya bablas. Ujung-ujungnya seperti yang disebutkan tadi. Di antara produk produk kebebasan dalam berpendapat dan berfikir ini. Meyakini semua agama sama meyakini semua pemeluk agama mukmin, meyakini semua pemeluk agama termasuk ahlu jannah. Ada khatir. Langsung bertentangan dengan nas Quran dan hadis. Sehingga para ulama sepakat itu merupakan kekufuran. Hurriyatul fikri war ra'yi kufrun. Kebebasan berfikir dan dan berpendapat itu merupakan kekufuran barakallahu fikum. Pengusungnya jil Pengusungnya adalah jil barakallahu fikum. Hada wadih. Lalu kemudian Al-Muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita prinsip di dalam beragama ini, konsekuensi dalam beragama ini. Adanya perintah untuk menelusuri, meniti Islam yang benar Islam siratal mustaqim, Islam di atas sunnah dan mewaspadai berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Belum membawakan ayat yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله yang artinya bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus fattabi'uh maka ikutilah ia dan kalian jangan mengikuti as-subul jalan jalan kecil pendek banyak jalan-jalan bid'ah dan penyimpangan jangan diikuti Fatafarraqa bikum an sabilih sebab akan mencerai beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid berkata Mujahid rahimahullah menerangkan ayat ini as-subul yang dimaukan dengan as-subul dalam ayat di atas ialah al-bid'u wasyubuhat bid'ah bid'ah dan syubhat syubhat Ucapan Mujahid disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya bi isnadin sahih. Intah. Hadis ini ada perintah, ada larangan. Ini konsekuensi berislam. Ini menjelaskan tentang konsekuensi berislam. Ada perintah, ada larangan. Ada pun perintah. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengikuti Siratul mustaqim. Mengikuti jalan yang lurus. Ini perintah. Ini konsekuensi berislam. Yang kedua, larangan. Larangannya adalah dilarang mengikuti jalan-jalan bid'ah, dilarang mengikuti jalan-jalan syubhat penyimpangan. Ini sekaligus konsekuensi berislam. Ada perintah, ada larangan. Maka dalam berislam kalaikum harus ada dua ini. Yang pertama kewajiban kita untuk menempuh Siratul mustaqim. Kewajiban berilmu, mengilmui tentang Siratul mustaqim Kewajiban beramal, mengamalkan konsekuensi-konsekuensi siratul mustaqim. Kewajiban berdakwah, menyampaikan kepada umat kembali kepada siratul mustaqim. Ini konsekuensi yang pertama, perintah. Konsekuensi yang kedua adalah dalam berislam kita harus mewaspadai mewaspadai semua bentuk-bentuk penyimpangan, mewaspadai semua bentuk-bentuk kebid'ahan, mewaspadai jalan-jalan syaitan, jalan-jalan penyimpangan yang ada. Ini larangan konsekuensi yang kedua. Dari sini kita harus mengerti ma'rifatul batil. Harus mengerti perkara yang batil untuk dijauhi, diwaspadai. Bukan dikerjakan. Nah, itu yang namanya nahi mungkar juga. Maka dalam dalam berislam barakallahu fikum, dalam berislam harus ada dua-duanya ini. Tidak cukup antum hanya mengerti pokok-pokok Islam. Tidak cukup hanya memahami akidah-akidah Islam, ibadah-ibadah Islam, akhlak Islam, adab Islam, muamalah Islam, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara amal. Tidak cukup sampai sini, ini bagus. Tapi ada lagi yang kedua. Yang kedua, kalian harus tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada. Harus tahu bid'ah-bid'ah yang ada. Harus tahu ragam kekufuran, ragam kesyirikan untuk diwaspadai dijauhi. Kewajiban antum barok berlepas diri dari semua penyimpangan-penyimpangan tadi. Kewajiban antum tahdir mewaspadai dan memperingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Dua. Karena dalam ayatnya ada perintah, ada larangan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini ayat dijelaskan langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda katanya Abdullah bin Mas'ud Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus Khat yang lurus belum mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Hadza sabilullah, ini jalannya Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebelah kanannya garis-garis kecil yang pendek. Sebelah kirinya garis-garis kecil yang pendek. Beliau mengatakan hadhihi subul, yang kanan, yang kiri itulah subul dalam ayat di atas jalan kecil. Kata beliau wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada masing-masing jalan tadi ada setan yang menyuruh umat manusia masuk padanya. Man ajabu man ajabahum qadzafuhu fi. Siapa saja yang mengijabai setan tadi, maka mereka akan melemparkan dia dalam neraka. Yang satu ini ya siratul Siratul mustaqim itulah Islam. Itulah sunnah Rasulullah SAW, wasallam. Jalannya Allah azza wa jal yang meletakkan syariatnya. Jalannya para anbiya wal mursalin yang menyampaikannya kepada umat. Jalannya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, jalannya salafun salihin, jalannya kaum mukminin, mereka lah yang menjalaninya. Ini yang ini diperintahkan untuk diikuti. Fattabi'uh kata Allah, ikuti yang ini. Kata-kata fattabi'uh itu fi'il amr. Fi'il yang mengandung makna perintah. Dari sini menunjukkan kewajiban mengikuti siratal mustaqim. Itu artinya kewajiban berislam. Dan ada lagi dannya Pak. Dan tidak semata-mata kewajiban berislam. Tapi kewajiban berislam dengan bimbingan Siratul mustaqim tadi. Berislam dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bimbingan salafun Salih. Ini kewajiban. Harakallah fikum. Hada wadih. Sekaligus larangan dan ancaman mengikuti jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat wala la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Intinya dua. Mengikuti siratal mustaqim. Yang kedua, barakallahu fikum waspadai siratal jahim. Gitu ya. Jalan jalan menuju neraka. Mewaspadai subur syaitan, jalan jalan syaitan. Mewaspadai suburul bidah, jalan jalan penyimpangan. Yang satu dikerjakan, yang satu ditinggalkan. Disebutkan oleh para ulama, al-muslimun atau an-nasu fi hadza arba'atu aqsam. Umat manusia terkait dengan prinsip ini ada empat macam. Yang pertama ialah seseorang yang memahami, seseorang yang mengerti bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan Siratul mustaqim. Tahu dia, ma'rifatul khair, mengenali kebaikan, ma'rifatul Islam, mengenali Islam, ma'rifatul sunnah, mengenali sunnah Rasulullah SAW, memahami pokok-pokok akidah Islam dan sunnah, memahami prinsip-prinsip Islam dan sunnah, paham dia. Di saat yang sama dia juga ma'rifatul batil, juga mengerti, mengetahui perkara-perkara yang batil, memahami ragam kekufuran, ragam kesyirikan, ragam penyimpangan, ragam bid'ah, ragam pemahaman sesat, ragam sekte-sekte yang menyimpang untuk dia waspadai. Yang ini paham, yang ini juga paham. Ini yang paling sempurna. Ini makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang paling sempurna, hamba Allah yang paling sempurna. Perintah dia pahami, kerjakan. Hal-hal yang jelek dia pahami, dia waspadai. Kelompok yang pertama ini, pihak yang pertama ini, ahlul istiqamah. Dikatakan sebagai orang-orang yang istiqamah. Barakallahu fikum. Orang-orang semacam inilah yang insyaallah taala terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, terselamatkan dari berbagai macam gelombang-gelombang bid'ah yang ada. Sebab tidak hanya tahu yang baik, tapi juga memahami yang jelek-jelek untuk dia waspadai orangnya tanggap. Begitu ada gejala-gejala penyimpangan, baru gejala Pak. Langsung tahu, hati-hati, bahaya ini. Awas, pemahamannya menyimpang. Ujungnya bakal begini, begini, begini. Hati-hati. Ini gerakan-gerakan hizbiya ini. Awas, kelompok-kelompok yang sesat ini. Itu paham dia. Dia waspadai. Yang ini yang paling sempurna, yang paling afdal dikatakan sebagai ahlul istiqamah orang-orang yang tegar di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ini kewajiban kita ini yang dituntut dari masing-masing kita Barakallahikum jadi belajar yang bagus amalkan belajar yang jelek tinggalkan Naam dalam semua bab jenis manusia yang kedua atau pihak yang kedua ialah seseorang yang hanya mengerti perkara kebaikan. Ma'rifatul khair. Dia memahami mengerti perkara-perkara yang baik. Dia mengerti siratal mustaqim. Dia mengerti bimbingan-bimbingan sunnah. Dia mengerti pokok-pokok agama saja. Dia tidak begitu paham tentang ragam penyimpangan. Tidak begitu mengerti detail tentang rincian-rincian hizbiyah, rincian-rincian penyimpangan, rincian-rincian makar-makar musuh-musuh agama. Ya dia menyampaikan secara global, awas bahaya bid'ah, hati-hati bahaya penyimpangan, hati-hati kekufuran, awas kesyirikan, hanya itu. Global-global saja. Sebagian mereka hanya tahu terkait dengan sekte masa lalu. Awas bahaya khawarij. Awas bahaya syiah. Awas pemahaman jahmiyah. Awas mu'tazilah. Awas asyariyah. Yang masa lalu. Tetapi untuk sekte-sekte masa kini. Makar-makar hizbiyin masa ini buta, tuli, bisu. Tidak begitu paham. Yang ini bagus. Pihak yang kedua bagus. Dikarenakan dia di atas sunnah. Mengerti sunnah. Mengamalkan sunnah. Mengerti Islam. Tahu bimbingan yang lurus. Tetapi orang semacam ini ada sisi kekurangannya kekurangannya terkait pada pembahasan ma'rifatul batilnya. Pengetahuan dia tentang perkara yang batil kurang. Orang yang semacam ini khawatir terkena perkara yang batil, makar-makar ahlul batil dan dia nggak sadar. Orang semacam ini khawatirnya ditunggangi oleh orang-orang yang menyimpang ditunggangi oleh ahlul batil dan dia nggak sadar. Kenapa? Tidak mengetahui seluk-beluk makar-makarnya mereka ini tadi. Kalau tidak kalau dia tidak kuat memegangi sunnahnya, tidak ada komunikasi dengan yang lainnya, diuntal miring. Nah, katanya orang Jawa Timur diuntal miring. Umumnya kan menguntakan lurus ya, lep gitu. Ini enggak sambil miring. Allahul musta'an. Hati-hati. Bagus, tapi Anda kurang. Yang semacam ini ikhwan, dari sejarah dan pengalaman-pengalaman yang ada, yang tipe kedua ini termasuk korban-korban fitnah. Korban-korban fitnah. Termasuk orang-orang yang sering kalinya menggunakan atifiyah. Atau atifiyah? Perasaan dalam menghadapi berbagai macam gelombang fitnah. Sebab dia tidak tahu betul seluk beluk penyimpangan-penyimpangan tadi. Ada penyimpangan besar di mata dia, dianggap enteng, dianggap ringan, dikarenakan nggak nggak mengerti bagaimana seluk beluknya. Bagus tapi kurang. Hati-hati, celah-celah kekurangan itu akan diwasdi dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ahlul batil. Barakallahu fikum. Pihak yang ketiga Pihak yang ketiga ini kebalikannya. Semangat sekali untuk mengetahui perkara yang batil. Ma'rifatul batil mufassalan. Tahu perkara yang batil dengan rinci, dengan detail. Wah, paling semangat. Bicara masalah kufur, syirik, bid'ah, sesat, penyimpangan. Semangat ya. Punya keseriusan, kesungguh-sungguhan, Memiliki ilmu tentang detailnya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tahu dari mulai sekte yang masa lalu. Sampai sekte zaman sekarang ini. Ngerti. Mas tolong jelaskan sama saya apa itu jamaah tablet. Gitu. Oh rinci. tablet begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Tahu bagaimana penyimpangan jamaah tablet tadi. Poin-poinnya. Mas terangkan sama saya apa itu ikhwan muslimin. IM sikat sama dia. Tak, luar biasa. Tapi di sisi yang lain lemah Do'if, lemah dalam perkara usul sunnahnya Prinsip-prinsip dasar-dasar akidah Islamnya Prinsip-prinsip dasar kebaikan sunnahnya lemah nggak seimbang dengan perangnya itu. itu Ini bahaya. Yang ini ya Evan ala khatar. Bahaya ini. Diumpamakan oleh para ulama seseorang yang senang perang. Senang perang. Tetapi tidak punya senjata yang cukup. Paham ya? Ngerti ini musuh saya ini. Musuh-musuh agama ini. Musuh-musuh sunnah ini. Dia perangi. Dia waspadai. Dia jauhi. Tapi dia kurang di dalam bekal senjatanya ini. Kayak orang perang nggak bawa senjata. Kira-kira banyak lukanya atau banyak selamatnya? Kok diem aja? Kira-kira jadi korban atau selamat? Umumnya ini jadi korban. Ya Kekurangan yang kata tadi ya. Tipe yang ketiga nih, ikhwan dia akan mensikapi penyimpangan-penyimpangan tadi dengan sikap yang tidak ilmiah, tidak adil, tidak sesuai dengan bimbingan-bimbingan prinsip-prinsip akidah sunnah. Orang yang semacam ini hanya dikuasai oleh hamiyah, ghirah, hamasah, semangat, kecemburuan apa namanya seperti itu membara gitu ya Tapi si ilmiahnya kurang. Ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Makanya Alhamdulillah dari tiga tipe ini kita hanya punya satu pilihan. Pilihan yang pertama. Kenali, pahami siratal mustaqim, pahami Islam, pahami sunnah Rasul SAW, pahami prinsip-prinsip agama, pahami prinsip-prinsip akidah, pahami yang bagus, pegangi itu. Jadikan sebagai pondasi agama, amalkan konsekuensi dan amaliyahnya. Tapi jangan lupa, kamu juga harus mengerti tentang masalah perkara yang batil tadi. Bukan hanya yang masa lalu, yang paling penting penyimpangan-penyimpangan masa sekarang ini. Hah? pemahaman pemahamannya menyimpang di zaman sekarang ini, sekte-sekte baru zaman sekarang ini harus kamu ketahui. Tentu tahunya dari bimbingan Allah dan Rasulnya dan bimbingan para ulama. Harus oh ini menyimpang. Awas. Wahagata, kata untuk oh diwaspadai. Yang keempat tadi belum ya? Belum ya? Oh iya. Yang keempat kira-kira apa ya? Hah? Yang keempat kira-kira apa ya? Yang keempat ini lahada walahada. Ya. Al-haq tidak paham. Al-batil ramudeng. Ini lebih berbahaya lagi. Ini orang yang paling jelek. Tidak pernah mengerti prinsip Islam. Tidak pernah mengerti yang namanya sunnah juga tidak mengerti bahaya-bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini orang yang paling jahil, orang yang paling jelek, yang paling mengerikan berbahaya terkait dengan dia pribadi. Orang ini sumber atau pihak-pihak yang biasa memusuhi kebenaran karena tidak tahu itu benar. Mereka ini pihak-pihak yang mengusung kebatilan karena nggak ngerti yang diusung batil. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Orang semacam ini barakallahu fikum pada umumnya hanya ikut kebanyakan orang. Hanya ikut kebanyakan orang atau bahasa yang lainnya atba'u kulli na'iq pengikutnya setiap orang yang berteriak yang paling kenceng teriakannya diikuti hmm. oh iya benar itu Oh kamu la ilmiah sih. dan ini kebanyakan orang kebanyakan awamun nas jahalatun nas Allahul musta'an maka kembali kepada prinsipnya uh, e, tadi ya kawan ayat yang tadi kita bacakan Al-An'am 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ini menjelaskan kepada kita tentang konsekuensi dan prinsip dalam berislam dua poin kenali, pahami, pelajari prinsip-prinsip Islam dan sunnah amalkan amaliyahnya dan yang kedua waspadai penyimpangan-penyimpangan yang ada waspadai jauhi bid'ah-bid'ah syubhat-syubhat yang ada barakallahu fikum Naam hadha huwa Lalu al-muallif rahimahullahu taala membawakan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang isinya menegaskan lagi tentang konsekuensi dan prinsip tadi. Kali ini lebih mengkerucut di dalam Islam. Konsekuensi berislam yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Tidak hanya semata-mata berislam tapi berislamnya harus sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi wasallam. Ancaman bagi siapa saja yang tidak mengamalkan sunnah Nabi atau menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sama, dua poin. Ada sunnah yang dikerjakan, ada bid'ah yang diwaspadai ditinggalkan. Ini hadis merupakan kaidah azimah, kaidah besar dalam berislam, kaidah besar dalam mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Kaidah besar dalam menilai sahih tidaknya sebuah amal. Kata muallif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun akhrajah Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru pada agama kita ini, pada sunnah kami ini, sesuatu yang bukan termasuk daripadanya, maka dia tertolak. Akhrajah dikeluarkan oleh keduanya, yakni oleh Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi disebutkan dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal dengan tanpa contoh dari dari sunnah kami, maka dia tertolak. Yang ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Hadis ini ya ikhwan diterangkan oleh al hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga diterangkan oleh para ulama yang lain, hadzal hadis mizanun lil a'mali zahirah. Hadis ini merupakan timbangan tolak ukur barometer untuk menilai amal-amal zahir seorang hamba. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat Hadis amal tergantung niatnya mizanun lil a'malil batinah merupakan barometer timbangan tolak ukur untuk menilai amal batin seseorang. Kalau innamal a'malu biniat terkait dengan niatnya dia, ikhlas ataukah tidak. Kalau man amila amaran laisa alaihi amruna fawaradun terkait dengan amal zahirnya. Amal zahirnya sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Paham itu? Maka ketika seseorang itu beramal dalam Islam yang kita bahas lebih ke dalam. Ketika orang itu beramal dalam Islam, yang beramal muslim mengamalkan amal Islam. Ketika dia beramal dalam Islam, ikhlas niatnya. Ikhlas niatnya lillahi taala. Dia persembahkan amal itu untuk Allah semata Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah semata, bukan riak, bukan sum'ah, bukan yang lain-lainnya. Hatinya bagus. Kemudian amalnya dia kerjakan sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini amalnya makbul. Ayam dong? Namanya amalnya makbul. Diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau satu saja dari dua ketentuan tadi tidak ada, maka amalnya mardud. Hayam tuh, ikhlasnya ada, tetapi amalnya gak sesuai dengan sunnah. Hukumnya apa ini? Dikatakan amalnya bid'ah. Lais man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Barang siapa yang beramal dengan tamajjun dari kami tertolak. Amalnya sesuai dengan sunnah. Tapi niatnya tidak ikhlas. Niatnya ria, niatnya sum'ah, niatnya dunia, niatnya harta, niatnya tahta, niatnya wanita atau yang semisalnya. Maka dihukumi kodium diem amalnya tertolak dan terjatuh dalam kesyirikan. Bisa syirik asgar, bisa syirik akbar tergantung tujuan niatnya tadi. Sehingga harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Ini yang disebut dengan para kalafikum dua persyaratan diterimanya amal. Dua syarat diterimanya amal, ikhlas dan yang kedua yang kedua, sesuai dengan sunnah. Ikhlas itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Sesuai dengan sunnah itu merupakan konsekuensi Muhammadun Rasulullah. Sehingga amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika sesuai dengan konsekuensi dua kalimat syahadatain la ilaha illallah dengan keikhlasan Muhammadur Rasulullah dengan sesuai dengan sunnah. Kalau mau diklasifikasi Umat manusia dalam bab ini ada berapa? Kira-kira kalau mau diklasifikasi, umat manusia dalam bab ini ada berapa macam? Terkait dengan ikhlas dan mutaba'ah ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hah? Ada empat. Yakin? Yang pertama. Yang pertama orang-orang yang beramal dengan keikhlasan sesuai dengan sunnah ini yang dikatakan sebagai ahlul ibadah. Dikatakan sebagai ahlu ta'ah. Yang diterima amalnya. Yang, ini yang dikatakan sebagai orang yang ahsanu amala. Amalnya paling bagus. Yang kedua. Yang kedua. Dapat ikhlasnya. Tayyip dalam beramal ikhlas lillahi taala tulus ikhlas wa khusu nangis-nangis lagi tapi amalannya tidak ada contoh sunnahnya amalnya tidak ada bimbingan rasulnya namanya apa ini ini yang disebut dengan amaliyatul bid'ah namanya amal-amal bid'ah tolak apa terima Ditolak. Apakah itu ucapan ataukah perbuatan ataukah amal hati ataukah amal anggota badan ataukah pemikiran ataukah akidah keyakinan yang tidak ada sunnah Rasul padanya ditolak. Namanya bid'ah. Ikhlasnya tidak berfungsi. Niat yang baik itu tidak bisa merubah yang bid'ah jadi sunnah. Niat yang baik tidak bisa merubah kufur jadi iman. Niat yang baik tidak bisa merubah syirik jadi tauhid. Niat yang baik tidak bisa merubah kemaksiatan jadi ketaatan. Yang namanya orang maling yo maling dikatakan syarit maling fasik dengan perbuatannya walaupun tujuan malingnya untuk membantu fakir miskin. Paham ke? Naam. Mudeng ini yang namanya ahlul bid'ah ya ahlul bid'ah, sesat ya sesat. Yang namanya pemberontak ya pemberontak, yang namanya teroris ya teroris. Dinyatakan orang yang menyimpang walaupun niatannya baik, niatannya untuk berjuang memperjuangkan agama. Niatannya untuk jihad fisabilillah. Macam-macam Pak niatnya, Pak. Tapi sebenarnya kebelinger kabeh. Tidak ada gunanya niat yang baik. Ini kaidahnya para ulama. Niat yang baik tidak bisa merubah perkara jelek jadi baik. Sebab dalam Islam tidak cukup dengan niat baik. Paham salah ya? Ada orang Masya Allah khusyuk. Sangat khusyuk. Kalau bahasa itu khusyuk tenang. Ada bahasa tenangnya itu ya. Khusyuk tenang. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla tapi dengan zikir-zikir yang tidak ada contoh sunnahnya. Luar biasa khusyuk, jam-jaman itu, duduknya itu. Hah? Luar biasa. Tapi zikirnya tidak ada contohnya. Terima apa enggak terima? Jawabannya Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun musproba. Masa zikir ditolak? Bukan zikirnya Pak, tapi caranya itu loh Pak. Jumlahnya itu loh Pak, waktunya loh Pak, tempatnya loh Pak, tata caranya Pak yang tidak ada contoh sunnahnya. Tolak. Yang ketiga? Pihak yang ketiga? Dapat sunnahnya. Niatnya tidak ikhlas. hukumnya apa ini? ditolak amalnya dan amalnya termasuk kesyirikan mungkin syirik asgar mungkin syirik besar tergantung bentuk kesyirikannya Masya Allah ada orang sholat khusyuk tata cara sholatnya kaifiahnya luar biasa sesuai dengan sunnah sama kayak sabda Rasul sallu aitu muni usolli sudah dari mulai takbirnya dia sesuaikan dengan contoh sunnah sampai salam Gerakan-gerakan salatnya, Masya Allah. Sesuai dengan sunnah. Tumak ninanya, tumak ninahnya, khusyuknya, Masya Allah. Sesuai dengan sunnah. Tapi yang namanya niat, batin, tidak ada yang tahu. Misal, ha? niatannya itu dalam rangka untuk dapat dapat apa? Dapat dapat siapa? Pujian, oh dawa pujian. Ternyata tujuannya untuk dapat pujian. Kita nggak ada yang tahu. Yang Maha tahu Allah Azza wa Dia khusyuk, masya Allah begitu. Ternyata tujuannya dapat pujian. Terima apa tolak? Hah? Amalnya dikatakan apa ini? Amalnya dikatakan amal ya syirik, termasuk syirkun asgar dikarenakan dia ada unsur sum'ah riya, hubul madah dan semisalnya. Ditolak, Pak. Nah, tapi yang ini kita nggak bisa menghukumi. Karena kita nggak nggak mengerti perkara yang fatin. Kita hanya menghukumi bahirnya saja. Batinnya Allah yang Maha tahu. Jangan kemudian oh husuk ini. Ya. Tidak bisa. Yang batin kita tidak bisa menghukumi orang lain demikian. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Tapi makanya diingatkan baik-baik. Batin Anda perbaiki. Perbaiki. Ada orang sholat khusyuk, masya Allah tenang, wah zen, takbirnya sambil salamnya, masya Allah. Tapi dia sholatnya itu nggak menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah foto besar tuan gurunya. Dukungnya apa ini pak? Dihukumi apa Pak? Loh, dihukumi apa ini? Nah, di sini ada korinah bukti-bukti bahir. Kita bisa menghukumi. Lo, sholatnya kok tidak menghadap kiblat, menyalahi bimbingan sunnah. Lo, kok sholatnya menghadap ke arah gambar besar tuan gurunya sendiri? Berarti berarti dia jatuh di dalam kesyirikan. Solatnya bukan untuk Allah Azza wa Jal. Solatnya bukan karena Allah Azza wa Jal. Tapi solatnya itu untuk tuan gurunya. Makhluk yang lemah. Itu syirik. Yang namanya solat harus lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini enggak. Enggak. Ada apa enggak ada? yang semacam ini. Jangan-jangan ilustrasi. Ada apa enggak ada ini? Jawabannya ada. Ada. Yang semacam ini kita bisa menghukumi karena ada tanda-tanda zahirnya. Menghadapnya bukan ke arah kiblat. Sholatnya ternyata menghadap ke arah gambar gurunya. Ini terjadi pada tarekat-tarekat sufiyah yang ekstrim. Terjadi pada syiah rafidah. Dan yang semisal mereka ada. Maka ini bukan namanya muslim. Tapi dikatakan musyrik. Dikarenakan terjatuh dalam syirkun akbar. Makanya hati-hati. Tidak cukup dengan semata-mata kehusuan, gerakan-gerakan sesuai dengan sunnah, niatnya harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu yang ketiga tadi Yang keempat. Ayo, yang keempat tadi katanya. Yang keempat. Yang keempat, tidak ada dua-duanya beramal tidak ikhlas yang nggak sesuai dengan contoh sunnah. Ini adalah orang yang paling jelek syarrun nas orang yang paling jahat barakallahu fikum. Apakah ada ikhwan? Ya, hmm? Ya ada. Salat misalkan gerakannya enggak beres. Gerakan-gerakannya enggak khusyuk, enggak tumanina, enggak sesuai dengan sunnah, plus riak lagi. Ya, sum'ah lagi. Eh, abrul kabeh ya, ikhwan. Ya, ikhlasnya enggak dapat, mutabaatus sunnah enggak dapat. Ini orangnya ditolak mentah-mentah amalnya Nah diterima oleh Allah Azza wa Jal Terkumpul pada dia tindakan mukhalafat sunnah menyelisihi sunnah Dan tindakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal Berarti tidak punya pilihan lain Hanya satu pilihan Apa itu? Amalnya harus ikhlas Sesuai dengan sunnah Yang diinginkan mu'alif di sini ya kawan Kembali kepada pembahasan kita Yang diinginkan oleh sang mu'alif di dalam berislam itu tidak cukup Anda berislam. Di situ ada konsekuensi yang berikutnya. Yaitu Islam ini harus dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di samping keikhlasan tadi. Kalau tidak, maka sia-sia keislaman Anda. Kalau tidak, maka ditolak amal Anda. Kalau tidak, maka dinyatakan muslim yang menyimpang, bukan muslim yang di atas Siratul mustaqim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barakallah fikum. Ini diperkuat dengan hadis yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang kewajiban mentaati Rasul yang konsekuensinya adalah mengikuti sunnah Rasul. Disebutkan di sini pahala bagi orang-orang yang mentaati Rasul, berislam sesuai dengan contoh Rasul dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mentaati Rasul berislam dengan tambah contoh Rasul. Disebutkan kata muallif rahimahullah taala walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Ditanyakan siapa yang enggan ya Rasulullah? Belum mengatakan barang siapa yang mentaati aku, barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah enggan masuk ke dalam surga. Kalau enggak masuk surga, masuk ke mana ya, kan? Diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wadah ini jelas gamblang riwayatnya. Menegaskan poin yang sebelumnya. Hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan, fadilah, anjuran, kewajiban mentaati Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam semua yang beliau perintahkan dikerjakan, dalam semua yang beliau larang ditinggalkan. Di antara konsekuensi mentaati Rasul ialah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah beliau dalam berislam. Maka hadis ini menunjukkan Islam itu tidak cukup dengan semata-mata berislam. Islam itu harus sesuai dengan contoh sunnah dan itu wujud ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pahalanya? Apa keutamaannya? Keutamaannya masuk ke dalam surga. Sekaligus ancaman. Mengancam siapa saja yang maksiat kepada Rasul. Di antara bentuk kemaksiatan kepada Rasul tidak mengikuti sunnahnya. Berislam tidak sesuai dengan sunnah. Berislam menyelisihi sunnah. Apa ancamannya? Ancamannya fakat aba. Sungguh dia enggan masuk surga. Berarti kepingin masuk neraka. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang maksiat kepada Rasul dimasukkan dalam neraka? Kok diem saja? Apakah setiap orang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul dimasukkan dalam neraka? Diharamkan dari surga? Jawabnya hati-hati. Salah jawab Anda menyimpang. Nah, iya. Ini adalah persimpangan jalan antara prinsip ahlu sunnah dengan prinsipnya kaum khawarij. Siapa yang mau jawab? Kok diem aja ya kan? Hah? Pertanyaan saya diulangi lagi. Apakah setiap orang yang bermaksiat kepada Rasul masuk dalam neraka? Diharamkan dari surga? Apakah setiap orang yang menyelisihi sunnah Rasul masuk neraka diharamkan dari surga? Oh, Bapak mau jawab. Bagaimana Pak jawabannya Pak? Iya. Berarti iya. Berarti siapa saja yang bermaksiat kepada Rasul neraka. Begitu. Jadi begitu. Taib. Ada orang barakallahu fikum tata cara sholatnya tidak khusyuk. Tidak sesuai dengan contoh Rasul. Kurang tumak ninah. Neraka tempatnya. Loh, loh. Makanya hati-hati. Tolong jawabannya dipikir-pikir. Ini persimpangan antara prinsipnya halus sunnah dengan prinsipnya khawarij. Ada orang yang minum khamer. Maksiat atau bukan? Apakah sesuai dengan sunnah Rasul? Menyelisihi sunnah Rasul. Rasul mengharamkan khamr. Neraka tempatnya? Loh, diam. Kan, diam kan? Kan, diam. Loh, ya apa saya tapi? Antum masuk masjid. Ada seseorang yang berzikir dengan zikir-zikir yang aneh-aneh. Tidak ada contoh Rasul alaihissalam padanya. Hah? Neraka tempatnya? Masa pikir oh mana ini? Hah? Ini kaifiahnya tidak beres sudah ini. Terdengar suara kok yang dilafalkan bukan zikir yang disebutkan sama Rasul ya? Wah, berarti ini maksiat kepada Rasul, menyelisih sunnah Rasul, neraka tempatnya. Loh ya apa ya kan jawaban ini? Jawaban ini ada muhim, ini perlu diangkat. Kalau dibiarkan begitu saja bahaya. Masya Allah, ada lagi yang jawab. Maksudnya gimana ini? Pertanyaannya itu, apakah setiap orang yang bermaksiat kepada Rasul, orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, neraka tempatnya? Tidak berarti. Tidak dalam neraka. Nah, Rasul mengatakan, "Waman asani fakat aba." Rasulnya mengatakan, ya lagi. Rasul mengatakan, orang siapa yang maksiat kepada aku, sungguh dia telah enggan masuk surga. Berarti neraka tempatnya. Maling-maling di surga tempatnya. Para koruptor Para pemabuk itu, para pezina itu disuruh ke tempat. Loh ya apa sih ini? Yang zikir yang aneh-aneh itu harus jangan. Allah musta'an. Yang betul. Gimana? Ada perinciannya lagi. Gimana perinciannya? Nah, Hati-hati kalau jawab. Ini persimpangan jalan ya, ikhwan Antara harus sunnah dan orang-orang yang menyimpang Antum katakan Naam Ustaz Neraka tempatnya Ahlun nar Anda khawarij Unda oh, Ustaz Bukan neraka tempatnya Terus surga Surga Ustaz Anta murjiah Bener ini Menganggap enteng semua perkara-perkara maksiat pada Allah Azza wa Jalla Gimana rinciannya? Rinciannya bagaimana? Monggo. Tak tunggu dari tadi, silakan. Tertentunya itu apa? Yang rinci dong. Antum. Monggo, yang tadi katanya ada perincian. Apa rinciannya? Ya belakangnya itu. bawa ini. Kok noleh? Yang tadi antumnya bilang jangan noleh Antum. Wah, atomnya dibilang ada perinciannya Ustaz. Nah, apa tadi perinciannya? yang memahami neraka. Tuh. Neraka sudah. Alunar. Loh. Pertanyaannya kan jelas gamblang kan. Ya, apakah setiap orang yang maksiat kepada Rasul, yang menyelisihi sunnah Rasul, neraka tempatnya? Gampang bahasa, pertanyaannya gamblang kok repot. Yang di tengah-tengah ada suara sumbang tadi. Angkat tangannya. Jawab yang keras. Kum, kum, kum, kum. Diri, diri, diri. Biar kedengaran suaranya ke semua pihak. Di neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Ini penggabungan dua pendapat atau gimana nih? Hati-hati, hati-hati. Sangat mengerikan ini. Hmm? Disinilah letaknya kenapa antum-antum itu hmm, dimarahi oleh banyak pihak. Oh kan, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, neraka kafir berarti Dikit-dikit kafir, oh, pan, oh, iya kan. Memang antum-antum ini gitu. Masya Allah. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Kalau dia belum tobat Kalau dia belum tobat dengan tempat nasuhah Neraka Masya Allah Kalau sudah tobat? Tidak ada masalah. Surga tempatnya. Masya Allah. Bahaya ini. Ah. Wis, wis, wis, wis, wis, wis, wis, wis. Saya teruskan nanti malah pemahamannya atau malah liar semua ini, Pak. Mm -mm. Jawabannya Ketika ada yang bertanya kepada antum, apakah setiap orang yang maksiat kepada Rasul neraka tempatnya? Apakah setiap orang yang menyelisihi sunnah neraka tempatnya? Tuh, jauh lagi. Wis, menengok, aku sih jawab. <laughs> aku sih jawab. Hah? Kalau antum menggunakan bahasa umum bisa dengan riwayat ini. Barang siapa yang mentaati Rasul, surga tempatnya. Barang siapa yang maksiat kepada Rasul, neraka tempatnya. Itu bisa. Adapun secara person rincian, ahlu sunnah memperinci dengan detail masalah ini. Dengarkan baik-baik. Bermaksiat kepada Rasul ragamnya banyak. Tingkatannya banyak. Bahasa lain, menyelisihi sunnah Rasul tingkatannya ragam, macamnya banyak. Tingkatan yang pertama, maksiat kepada Rasul atau menyelisihi sunnah sampai pada tingkatan kekufuran. Kufur akbar, syirik akbar, yang ini pelakunya dinyatakan keluar dari Islam. Ketika dia mati di atas kekufuran ini, berarti belum tobat. Kayak gitu ya. Mati di atas kekufuran ini, maka di neraka selama-lamanya. Ayo dong? Sebagaimana kaum musyrikin, sebagaimana orang kafir, fi nari jahannam khalidina fiha. Paham insyaallah ya? Yang kedua, bermaksiat kepada Rasulullah SAW atau menyelisih sunnah belum sampai tingkatan kekufuran ya. Tingkatannya kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan belum tingkatan kufur. Kalau dia belum bertobat daripadanya, dia mati di atas kebidahan dan penyimpangannya ini, maka dinyatakan tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Di akhirat nanti kalau Allah menghendaki memaafkan dia, mengampuni dia, lebur dosanya, tidak jadi masuk neraka, dimasukkan dalam surga. Sebab Allah telah mengampuninya. Tetapi kalau dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, masuk neraka. Apakah abadi? Jawabannya tidak abadi. Dia masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar penyimpangan dan dosanya. Begitu bersih, dimasukkan lagi dalam surganya Allah. Dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Itu globalnya. Lebih rinci lagi apakah dia termasuk dapat syafaat atau tidak perincian yang disebutkan oleh para ulama. Dapat syafaat mungkin nggak jadi dalam neraka. Ketika nggak dapat syafaat dimasukkan dalam neraka tapi tidak abadi. Dimasukkan dalam neraka sampai bersih dosa-dosanya. Begitu bersih dikeluarkan dari neraka dimasukkan dalam nahrul haya sehingga kehidupan tumbuh bagus indah dimasukkan dalam surganya Allah Azza wajalla Begitu pula kemaksiatan kepada Rasulullah SAW atau menyelisihi sunnah sampai tingkatan kefasikan juga dihukumi sama. Kefasikan sama dengan poin yang kedua tadi, walaupun yang bid'ah itu lebih parah daripada yang fasik. Kalau belum bertobat daripadanya, maka dia di hari kiamat nanti tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, diampuni kalau tidak dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jal, tapi tidak abadi di dalamnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah mengampuni uh, Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Itu perincian prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Tidak sebagaimana khawarij. Kalau khawarij langsung dinyatakan kafir semuanya itu. Neraka di dalamnya selama-lamanya. Murjiah lain lagi. No problem. Tidak ada masalah Pak. Selama Anda masih muslim, selama Anda mukmin, tidak akan mempengaruhi iman Anda dosa apapun. Tenang. Tenang. Nanti dia melukia masuk ke tempatnya. Ini murjiah. sunnah, pertengahan antara khawarij dan murjiah. Yang ini yang disebutkan dalam hadis bahasa umum. Siapa yang taat kepada Rasul, surga tempatnya. Siapa yang maksiat kepada Rasul, neraka tempatnya dengan perincian-perincian tadi. Kembali ke masalah kita. Jadi kan saya ajak putar-putar ya. Nah, kembali kepada masalah kita. Hadis ini disebutkan oleh muallif rahimahullah sekali lagi untuk menegaskan di dalam berislam ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi berislam harus mentaati Rasul alaihi salatu wassalam dan bentuk ketaatan kepada Rasul harus berislam sesuai dengan bimbingan sunnah beliau. Pahalanya apa? Surga tempatnya. Yang kedua konsekuensinya mewaspadai berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan sunnah. Sekaligus ancaman bagi siapa saja yang berislam tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ancaman bagi siapa saja yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ancamannya dunia, tolak amalnya. Ancaman akhirat diancam dengan neraka. Ingat dengan bahasa diancam dengan neraka. Ada yang bleng, ada yang nggak bleng. Gitu ya. Ada yang langsung neraka, ada yang uh, abadi, ada yang neraka tidak abadi, ada yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum dimasukkan dalam surganya nanti. Faham ini Pak? Ayo Hanas dipahami Allah taala. Yang penting itu terkait dengan konsekuensinya. Maka di sini kaum muslimin harus betul-betul mengkaji bimbingan Islam. Harus mengkaji bimbingan Islam. Jangan merasa cukup KTP-nya Islam. Yang penting KTP saya Islam. Jangan merasa puas dengan kata-kata saya sudah muslim. Dari mulai lahir loh Pak, saya muslim itu Pak. Saya sudah tua begini masih muslim alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Muslim tidak kafir. Tapi ingat, tidak cukup hanya semata-mata Muslim. Harus meneruskan yang berikutnya. Kita harus mengkaji Islam yang mulia ini. Kita harus berislam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Semua keutamaan-keutamaan Islam yang disebutkan sebelum-sebelumnya dari bab yang pertama kemarin itu semua ditujukan diperuntukkan hanya untuk orang-orang muslim yang berislamnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang menyimpang-menyimpang, sesat-sesat itu muspro be amalan itu Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis termasuk kaidah besar dalam Islam. Ada sebagian pihak yang jengkel kurang seberapa jam lagi ya ada sebagian pihak yang jengkel Hah? mau dikasih tahu enggak? <laughs> jengkel dengan apa ini? nah itu sebagian pihak yang senang dengan bid'ah-bid'ah itu yang senang dengan klenik-klenik itu yang senang dengan praktek-praktek syirik itu duwengkele pol dengan orang yang namanya ahlu sunnah dengan orang yang mereka tuduh sebagai wahabi jengel pol. Jengelnya gimana? Nah, iya. katanya ngaku kembali pada Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Apa itu? Dicek ternyata satu hadis tok. Kembali pada sunnah apa? Satu hadis tok. Sambil mengat, hadisnya Wahabi. Apa itu? Kullu yang dhalalah. Hmm. Jengkel pola. Padahal itu hadis Nabi. Ha? Yang menamakan Wahabi itu nggak punya hadis. Itu termasuk ulama yang menyampaikan hadis. Yang punya hadis hanya Rasul Rasul yang mengatakan demikian wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jengkelnya di mana-mana kullu bid'atin dhalalah. Hah? Apa hukumnya ini? Bid'ah. Dalilnya apa? Kullu bid'atun dolalah. Yang ini apa? Sesat. Dalilnya mana? Kullu bid'atun dolalah. La haula wala quwata illa billah. Terus kalau iya kenapa? Kalau iya kenapa? Justru inilah yang menunjukkan tentang keindahan Islam. Justru inilah yang menunjukkan Islam itu menyeluruh menunjukkan fadilahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasul diberi oleh Allah azza wa jal yang namanya jawami'ul kalim. Ucapannya singkat, maknanya padat dan syarat. Ucapannya singkat tetapi bisa digunakan untuk sekian banyak kasus, ribuan kasus. Sepanjang zaman, sepanjang masa dengan varian kasus yang ada dengan satu sabda Rasul saja kullu bid'atin mulala dan dengan hadis yang kedua yang tadi kita bacakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa radud emang kenapa itulah kehebatan Rasul kami kaum muslimin dan nyatanya nggak cuma satu hadis Semuanya dipakai hadis masalah sholat, masalah puasa, masalah haji. Dalam semua bidang agama. Quran hadis, ada hadisnya masing-masing. Nah kemudian, apa hukumnya sholat? Sunnah. Dalilnya apa? Gulu boleh bolalah. Ya nggak cocok. Nah gitu ya. Nah, itu dikarenakan saking jengkelnya ada kepada pihak-pihak yang betul-betul mengajak kaum muslimin kembali kepada Islam yang benar, kembali pada sunnah Rasulullah SAW dan melarang kaum muslimin dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah yang ada dalam semua ritual-ritual ibadah atau perkara-perkara yang lain. Allahul musta'an. Pegangi baik-baik. Itu hadis kaidah besar. Kaidah besar dalam bab yang namanya berislam harus sesuai dengan sunnah, yang namanya beramal harus sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam semua aspek kehidupannya disertai dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa taala. Fallahul musta'an. Begitu ya kan ya? Nah, sementara cukup zuhurnya luwe gasik ya. Saya lihat zuhurnya itu jam setengah 12 Kurang lebih 5 ya Lebih 5. Kita sekarang Kurang 15 menit Lanjut apa sudah? Istirahat dulu Hah? teruskan Pak Datur insya Allah teruskan lagi Jangan khawatir Hah? Istirahat dulu ya Gitu ya Nah Istirahat dulu. <sighs> Nafasnya di lost dulu. <sighs> Nanti diteruskan lagi pembahasan hadis berikutnya yang lebih tajam lagi. Hmm, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengancam siapa saja yang mencari bimbingan-bimbingan selain Islam. Tolong dipasang kupingnya masing-masing dan tolong kupingnya didinginkan dulu supaya tidak kepanasan dengan hadis Rasul yang satu ini.